Maka beliau mulai menjelaskan inna dan saudari-saudarinya. Faqala al-Imam Ibn Ajurum rahimahullah taala mengatakan wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Adapun inna dan saudari-saudarinya maka ia beramal menasobkan isim dan merofakkan khabar Qala syarih berkata pensyarah yakni anna inna ta'malu ta kana. Yakni inna ini beramal kebalikan dari amalan kana. Lianna kana tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Dikarenakan kana amalannya adalah merafa'kan isim dan menasobkan khabar. Wa inna tansibul isma wa tarfa'ul khabara Adapun inna ini sebaliknya. Dia menasobkan isim dan merofakkan khabar. Qala wa aslu ma dakhalat alaihi inna al-mubtada wal khabar. Asal muasal kalimat yang dimasuki oleh inna adalah susunan mubtada khabar. Naam. sehingga sebelum dimasuki inna asal muasalnya adalah susunan mubtada dan khabar. Kakaulika seperti ucapanmu. Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Ini awal mulanya. Susunan mubtada dan khabar. Zaidun mubtada qaimun khabar. Fa idza dakhalat alaihi inna nasabat ma kana mubtada'an. Maka tatkala susunan ini susunan Zaidun qaimun dimasuki oleh inna maka inna menasobkan sesuatu yang pada awalnya adalah mubtada yakni menasobkan Zaid yang pada awalnya adalah mubtada ala annahu ismuha dinasob sebagai isimnya Warafat rafa'at ma khabaran dan inna kemudian merofakkan sesuatu yang yang awal mulanya adalah khabar mubtada yakni lafat qaimun dirofa ala annahu khabaruha sebagai khabar inna sehingga inna dan akhwat inna wa akhwatuha inna dan saudari-saudarinya juga termasuk dari an amil-amil yang menghapus hukum mubtada dan khabar hukum mubtada dan khabar Nah. Qala qawluhu ucapan Ibnu Ajurrum wahia apa saja saudari-saudari saudari-saudari inna yang beramal men, menasobkan isim dan merafakkan khabar wahia inna yang pertama inna wa anna yang kedua anna wa ka'anna yang ketiga ka'anna walakinna yang keempat lakinna walaita yang kelima laita wala'alla dan yang keenam la'alla Qala syarih berkata pensyarah fahadhihi sittatu sittatu ahrufin la zaid 'alaiha. Maka ini enam huruf enam yang tidak ada tambahan atasnya. Wahia kulluha mustawiyatun fi nasbil ismi wa raf'il khabari. Dan semuanya, semua huruf-huruf ini yang berjumlah enam sama dalam hal menasobkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Qala wa qawluhu dan ucapan Ibnu Ajurrum taqul engkau katakan sebagai contoh inna Zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid berdiri. Nah, sebelum dimasuki inna lafaz Zaid dan qaim adalah susunan mubtada dan khabar. Zaidun qaimun. Ketika dimasuki inna maka dihapus hukum mubtada dan khabar tadi. Yang semula mubtada mubtadanya Zaidun ketika dimasuki inna dinasop menjadi inna zaidan yang yang awalnya mubtada hukumnya menjadi ketika dimasuki inna hukumnya berubah menjadi isimnya inna dan dinasop demikian pula lafadz imun sebelum dimasuki inna adalah khabar khabarnya mubtada setelah dimasuki inna inna zaidan qaimun imun berubah hukumnya menjadi khabarnya inna bukan lagi menjadi khabar mubtada walaita amran syakhisun walaita amran syakhisun dan seandainya Amr nampak wa ma asbaha dhalik dan semisal itu min baqiyatil musuli dari contoh-contoh yang lain fatakul engkau katakan contoh yang lain a'jabani anna zaidan muntaliqun menakjubkanku bahwasanya Zaid pergi wa ka'anna zaidan asadun seolah-olah Zaid adalah singa. Yani menyerupakan dalam hal keberanian seperti keberanian singa. Wa ma qama Zaidun. Zaid tidak berdiri. Lakinna Amran qaimun. Namun Amrlah yang berdiri. Di sini Amran sebagai isimnya lakinna qaimun khabarnya lakinna. walalla Bakran qadimun. Dan barangkali Bakr datang. Bakron di sini dinasab sebagai isimnya la'alla, qadimun dirafa sebagai khabarnya la'alla. Nah, Allah taala alam bisawab adapun makna-makna dari huruf-huruf inna wa khawatuha insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.